Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalam ala rasul mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Di antara ibadah penting yang Nabi ajarkan di bulan Dzulhijjah adalah menyembelih hewan kurban yang dalam bahasa Arab disebut dengan udhiyah. Dan di antara hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang memberikan kepada kita gambaran bagaimanakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkorban adalah hadis yang telah kami catatkan dan kami tuliskan di papan tulis. Di hadis ini, di hadis yang mutafakun alaih diatkan oleh Broi dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiallahu anhu, beliau menceritakan bahasanya dohan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkorban pikap syaini dengan dua kibas, dengan dua domba. Amlahaini yang berwarna putih, akronaini yang bertanduk. Dabahahuma Nabi menyembelih dua kibas tersebut dihi langsung dengan tangannya. Dan saat menyembelih wasama Nabi menyebut nama Allah, mengucapkan bismillah, wakabbar baradan, dan membaca takbir, Allahu Akbar. Dan Nabi wadu'a meletakkan rijalahu kakinya pada ala sifahihima pada bagian di dekat leher binatang tersebut. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis ini, sahabat Anas bin Malik radhiallahu anhu menceritakan kepada kita bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkorban. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya memerintahkan untuk berkorban, namun beliau sendiri melaksanakannya. Maka korban, maka ibadah korban, ibadah utahiyah, satu hal yang Nabi tuntunkan dengan sunnah kauliyah, dengan sabda beliau, dan sunnah fi'liyah dan perbuatan beliau. Dan tentu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah memilih korban kecuali korban yang terbaik. Maka bagaimanakah kurbannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Korban yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Anas menceritakan kalau Nabi berkorban dengan dua ekor kibas. Maka di sini dalil menunjukkan bahasanya seorang itu boleh berkorban lebih dari seekor seekor kambing. Maka seekor kambing itu untuk satu orang dan keluarganya adalah satu hal satu hal yang minimal. Bukan berarti ya, tidak boleh lebih dari satu. Seandainya seorang seorang kepala rumah tangga berkorban dengan dua ekor kambing atau tiga ekor kambing, maka itu tidak mengapa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkorban dengan dua kibas dua domba. Kemudian uh, hadis ini menunjukkan bahasanya seekor kambing atau berkorban dengan seekor kambing itu lebih baik daripada sepertujuh sapi. Sapi itu bisa lebih utama daripada kambing jika seorang berkorban dengan seekor seekor sapi. Ini, seekor sapi ini atas nama satu orang, maka dia lebih baik daripada seekor kambing. Adapun jika dibuat perbandingan manakah yang lebih baik, ya, seekor kambing ataukah sepertujuh sepertujuh sapi maka jawabannya seekor kambing itu yang lebih baik di antaranya adalah karena itulah kurbannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membolehkan berserikat tujuh orang dalam seekor lembu seekor sapi namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berserikat beliau memilih korban sendiri Meskipun cuma seekor kambing atau dua ekor kambing. Kemudian eh, Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Di sini Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkorban dengan kibas domba. Oleh karena itu maka domba yang bagus, yang cakep, yang ganteng eh, lebih baik daripada berkorban dengan kambing biasa yang biasa disebut oleh sebagian orang dengan sebutan kambing Jawa misalnya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memilih berkorban dengan kibas dan warna yang terbaik e, untuk hewan korban adalah yang berwarna putih. Di atas disebutkan amlahaini dia berwarna milih dengan warna garam putih sebagaimana putihnya garam. Demikian di, pula di korban yang terbaik manakala dia bertanduk sempurna. Dengan dia bertanduk, maka hewan ini akan nampak gagah, cakep, dan tampan. Maka ketika makin bagus tampilan fisik hewan kurban, maka itu semakin lebih utama. Di samping semakin gemuk, semakin banyak dagingnya, seekor kambing ini semakin gemuk dan semakin banyak dagingnya tentu satu hal yang lebih baik. Kemudian Disebutkan di hadis zabahuma biyadihi. Nabi menyembelihnya secara langsung. Maka yang lebih afdal bagi sahibul korban adalah tidak memasrahkan penyembelihan kepada orang lain. Dan dia sendirilah yang menyembelihnya. Oleh karena itu maka kita perlu berlatih. Karena berlatih orang itu kemudian orang itu bisa menyembelih kambing hewan korbannya. Dan kalau tidak pernah berlatih, maka tidak akan pernah bisa. Oleh karena itu, agar ibadah korban kita lebih afdal, maka hendaknya sahibul korban itu berlatih untuk menyembelih sendiri hewan korbannya sebagaimana Nabi saw menyembelih sendiri hewan korbannya. Kemudian Nabi saw mengajarkan kepada kita dalam hadis ini tata cara penyembelihan hewan korban secara khusus dan penyembelihan hewan secara umum. Saat Ketika hendak disembelih maka membaca bismillah. Dan ini hukumnya wajib. Dan mengucapkan takbir Allahu Akbar dan ini hukumnya dianjurkan. Sehingga sebelum menyembelih maka ucapkanlah bismillahi Allahu Akbar. Atau bismillahi wallahu akbar. Dan bismillah dalam kondisi ini tidak perlu ditambah dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Karena Ar-Rahman dan Ar-Rahim menunjukkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan satu hal yang tidak klop, satu hal yang tidak pas, kalau kita sebut nama Allah, dua nama Allah tersebut dalam situasi mau menyembelih hewan. Dan secara praktek pun di hadis yang lain di, dijelaskan bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya uh, menyembelih hanya dengan mengucapkan Bismillah saja tanpa Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kemudian di antara hal yang Nabi tuntunkan adalah menginjakkan kaki di dekat leher binatang yang hendak disembelih. Maka ketika e, kambing, maka kaki kanan diletakkan di di dekat leher atau di leher dari eh, binatang yang mau disembelih. Maka itu satu hal yang dituntunkan, satu hal yang dianjurkan berdasarkan perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka inilah di antara sedikit gambaran bagaimanakah E, bagaimanakah berkorban ala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan yang sedikit ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita sekalian.